Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Syukur alhamdulillah uh, sekalian jamaah pengajian syarah buku Jen yang Allah muliakan. Pada siang yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita e, yaitu kitab syarah buku Dulujen eh, di mana di pembahasan yang sudah lewat sebahagian kita sudah sempat menyinggung yaitu kajian tentang bagaimana e, eh, tanggung jawab seorang suami ya bagaimana tanggung jawab suami terhadap keberlangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, untuk uh, lanjutan pengajian kita uh, bagi yang memiliki naskah kitab silahkan dibuka di halaman 34 kitab Syarah Hukudul Jen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34 yaitu baris yang pertama dari atas. Nah, mungkin yang punya slide eh, yang bisa lihat di slide layar, admin sudah menampakkan di slide layar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seyogyanya atas segala orang yang takut akan Allah Ta'ala bahwasanya hendaklah memeliharakan ia akan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsunya daripada mengikut kesukaan hawa nafsunya hawa nafsu istrinya yang menyalahi akan syariat karena tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu melainkan diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala atasnya jadi Eh, kajian lanjutan yang bahwa di pengajian lewat eh, termasuk di antara hal yang diingatkan kepada seorang suami adalah untuk menghindari eh, menuruti keinginan istri secara berlebihan artinya ketika seorang suami menuruti apa keinginan hawa nafsu istri, ketahuilah wahai para istri sekalian bahwa itu bukan pertanda dia sayang karena Allah. Artinya ketika seorang suami keputurut hun yang keliurino yang buta sadari li gedenyo yang bawa uragamnya nyan ken getayang gedenyo karena Allah tapi nyan juga karena keputurut nafsu karena termasuk dilikut adalah keingat kepada seorang suami untuk menghindari puturut hun perumoh secara ber, berlebihan artinya perlu memilah dan memilih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian sepatutnya kepada seorang uh, suami yang dia itu adalah uh, takut kepada Allah, artinya kepada seorang suami yang memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya uh, karena bagaimana firman Allah taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka termasuk daripada konteks memelihara diri dan keluarga daripada api neraka itu adalah bagaimana uh, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu daripada uh, istri. Dikarenakan uh, ketika sebuah keinginan, sebuah uh, keinginan daripada istri yaitu ibu daripada anak-anak uh, yang keinginan tersebut uh, yang didasari oleh sebuah hawa nafsu maka ketika keinginan tersebut diturutkan oleh sang suami maka sebenarnya si suami ini sudah masuk di dalam uh, muawanah terhadap menyalahi daripada uh, Allah Subhanahu wa taala maka sepatutnya supaya tidak terjadi menyalahi terhadap syariat Maka ketika seorang istri menginginkan sesuatu, ini sebaiknya seorang suami ini memilah dan memilih mana yang patut, mana yang boleh dan mana yang yang tidak boleh. Dikarenakan dalam sebuah hadis uh, Rasulullah pernah mengatakan yaitu dalam hadis riwayat Turmudi bahwa ketika seorang suami memperturutkan hawa nafsu istri maka termasuk di antara sebab mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dalam hadis disebutkan iza fa'alat ummati khamsat khamsa asyara khaslatan halla bihal bala. Artinya apabila berbuat oleh umatku akan 15 perkara niscaya turunlah atas segala umatku bala. Artinya dalam hadis Turmudi di sini disebutkan bahwa Eh, ketika satu daripada 15 ini dilakukan oleh uh, umat manusia, adanya oleh umat Nabi Muhammad yaitu secara khusus dan juga oleh umat manusia secara umum, maka ini menjadi sebab diturunkannya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bala itu yang yang yang lebih uh, fatal itu di, di, di halaman terakhir daripada kitab ini di halaman 34 itu disebutkan bahwa termasuk bala itu adalah akan di di dirubah bentuk ya. akan dirubah bentuk ya, ketika mati itu dalam bentuk rupa anjing dan rupa babi ini termasuk di antara bala dan berbicara bala bukan hanya sebatas hal itu termasuk berkurangnya rezeki. ya kemudian tidak senang dalam hidup, kemudian hidup dalam segala was-was. Itu diantara antara bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian uh, dalam hadis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu uh, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Artinya ketika umat manusia ketika umat Rasulullah melakukan satu daripada 15 perkara ini artinya tidak mesti 15 perkara dilakukan satu saja mereka melakukan maka ini menjadi sebab diundangnya bala Allah Subhanahu wa taala Salah suatu apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. Ini di antara 15 itu yang pertama adalah uh, mengambil uh, rampasan secara kekerasan. Dan yang kedua apabila adalah zakat akan jadi piutang ha, Ini ketika kebahagiaan kita itu sudah mulai malas membayar zakat ha, Bagi orang Mekat juga nyan kabur eh, batu nirah bagi orang yang memang digaknya naga eh, megau ke hangga tim lebih dekat artinya apa tak tidak mau untuk melunasi kewajiban berzakat Ini juga menjadi bahagian daripada sebab turunnya bala Allah. Dan keempatnya apabila adalah mengikut laki-laki akan istrinya. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang suami yang me, apa itu menuruti terhadap segala keinginan istrinya tanpa memilah dan memilih. Ini di dalam syarah hadis ini disebutkan adalah seorang suami yang mengikuti istrinya ini maknanya adalah memperturunkan keinginan istri yang menyalahi dengan yang menyalahi dengan uh, perintah Allah menyalahi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ken hanjit pedurut mendum ya, yang mana? Artinya ken hanjit pedurut mendum tapi uh, eh, Purotakun harusnya pilah dan pilih ya mana cerita dan yang kelimanya apabila adalah durhaka ia akan ibunya adanya durhaka kepada orang si durhaka ke ma'ah ya jadi durhaka ke mak man durhaka ke ayah durhaka ke ayah juga nah juga akan akan disampaikan yaitu yang nomor tujuh gitu Hanya nah, juga menjadi bahagian daripada sebab mengundang mengundang bala Allah dan keenam berbuat kebajikan membuat kebajikan ia akan taulannya artinya lebih memilih kawan aku daripada khidmah kurungsi Artinya menyayang orang syi lelaki hana peduli tapi menyayangi pakat dengan yang lebih didahulukan. Memang inilah realita yang sering terjadi. Menyikitnya kerana kepentingan bisnis yang lebih didahulukan. Tapi yang sifatnya kepentingan orang tua, nyok kadang kala kita nyok abaikan. Nyok adalah bahagian daripada hal-hal yang mengundang bala Allah untuk sekalian. Dan yang ketujuhnya benci ia akan bapaknya. Yang ketujuh adalah yang menjadi sebab mengundang bala Allah adalah jadi kita tanya, oh, Hana Reva ada dengan orang si dia Yang padahal kadang-kadang di orang si kita tanya, dia kata, gebah mana ya dia buat gebah tenang kita tanya. Orang si agam, gebah watay, ya, gebah malay, ya, buat gebah tenang anak. Karena memang uh, sabah ketenangan orang si adalah ketika anaknya senang. Walaupun kadang-kadang dia kata, buat gebah tenang anak, dia kata sendiri yang membuat dia merana kadang. Maka ketika seorang anak dibalas uh, pengabdian tulus ikhlas daripada seorang bapak yaitu dengan kebencian ingatlah ini adalah bahagian daripada hal yang akan mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala dan kedelapan terangkat dirinya atas segala saudaranya di dalam segala majlis artinya pedih embung nunggu lung jirit nah, awakah panen nah cilung yang lain artinya pernah membanggakan diri tunggu terhadap orang lainnya bahagian daripada hal yang yang mengundang bala Allah. Yang kesembilan apabila adalah penghulu maka segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Artinya menjadikan orang yang rendah sebagai panutan. Ya, Jadi notakanlah memang makna daripada menjadikan orang yang rendah sebagai panutan yang dikitanya kitanya orangnya kan banyak yang salah yang harusnya sebagai tuntunan kita jadikan sebagai tontonan yang harusnya adalah sebagai sebatas tontonan malah kita jadikan sebagai sebagai tuntunan. Berapa banyak artis yang dijadikan sebagai uh, sebagai pedoman uh, di kitanya nah istilah apa yang tak buat nyan bersesuai dengan artis pulan, bersesuai dengan artis pulen Tapi di kita tidak sadar bahwa para artis itu bukan di dikitnya merendahkan profesi artis ya, bukan merendahkan profesi artis. Harusnya dalam hal beribadah Nalah tokoh-tokoh panutan yang layak dijadikan penutan Bukan artisnya yang dijadikan penutan Tapi coba lihat dalam uh, kehidupan gedanya Uronyo Tunggu-tunggu sekalian Dalam kehidupan gedanya Uronyo Yang dijadikan sebagai penghulu Artinya sebagai Eh, tuntunan dalam dikitnya beramal, dalam tuntunan dikitnya berpakaian, dalam tuntunan dikitnya berbicara, dalam tuntunan dikitnya bersikap. ini lebih banyak dikitnya jadikan yang harusnya mereka itu bukan panutan yang sepatutnya Ini adalah bahagian daripada perubahan sikap yang dalam hadisnya disebutkan bahagian daripada hal yang akan mengundang bala Allah. Ya, benar. Ya. Dan yang kesepuluhnya apabila adalah sebaik laki-laki itu ditakut bagi kejahatannya. Kemudian yang e, di antara hal yang kemudian di antara hal yang memang e, mengundang bala Allah dalam adalah ketika digetanya ia tertu urang karena ia disakiti getanya. Aduh. Dia katanya tak segan juga nya, tak hormati juga nya karena ada sesuatu tu. Jadi tak hormati orang kan karena apa tu. Pakai ni hormat juga nya, hai karena menyahana tak hormat juga nya, nyo hanggubi BLT yang mungkin bagi kita nyo di kampung nunggu. Pakai juga tak nak temu juga nya, hai menyahana nya, hana getekan turat yang bagi orang yang mau tentu kan. Pakai lagi tak nak putih mangga nya, hai menyahana tak putih mangga nya, nyong han hangge pululu budi artinya apa bukan karena kewajiban untuk berbuat baik ketika berbuat baik tapi karena ada sesuatu yang bahagian daripada sikap-sikap yang mengundang bala Allah dan dan kesebelasnya meminum segala arah nyo mungkin bisa dipahami bahwa jika memang terbiasa minum wajib arah mereka terbiasa beradik baraknya orang sikai lelaki dengar. Ya, menan. Maka ingat, nyan merupakan salah satu sebab yang mengundang bala Allah. Ya, mana hukum kan? Dan kedua belas, dipakai segala perhiasan sutra. Jadi membiasakan pakai pakaian sutra. Ini udah jadi pakai pakaian sutra bagi yang anak hadir dengku. Orang ini yang hadir pakai sutra, nak mandalah. Yang anak hadir pakai sutra atau uragam, uragam kagak pakai sutra. Yang termasuk daripada sebab mengundang, mengundang bala. Dan ketiga belas mengambil oleh kaum itu akan perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Artinya kagalah jino uh, ah, menonton musik. Ha. Ah, kagalah jino ikut konser. Ha, mana nak? kagalak Jino ikut konser partner konser benadanya oh, ingat nyan bahagian daripada mengundang malah Allah maka mungkin wajarlah publik Aceh ban-ban yang sibuk tunggu kan ya, akhir bulan tujuh Borsa akan mungkin bagi kita yang nak ikut di media media sosial kan di pegat konser atau tempat di Bandar Aceh di Langsa dan di tempat-tempat yang lain kan nah orang ramai-ramai ingat itu adalah bahagian daripada hal yang mengundang malah Allah maka ketika publik marah itu wajar cuma tentu dalam hal ketika yang dianggap sebagai sebuah kemungkaran di getanya pun pekeh getanya harus turun tangan pekeh di getanya harus tak awate kamenan pun harus tak kemena eh menan bahasa ni kan awate kamenan pun harus pulan ataupun harus pulen nyo di sini pun getanya punya punya sikap beragama yang yang moderat artinya dalam uh, beragama dikatanya nah tuntunan tu dalam hal menyikapi sebuah kemungkaran. Jadi tidak sebuah yang bu mesti langsung turun tangan katanya mana mesti karena mara minkum mungkaran falyughayyir biyadih fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya ketika memang melihat mesti lagi orang pegang konsernya sebagai sebuah kemungkaran memang tuntunan dalam hadis adalah biadih artinya dengan kekuatan ya ah, bisyauka dengan kekuatan ataupun dengan lisan ataupun dengan dengan hati maka terjadi ah, konteksnya tengkuna beragam orang beragam kesempatan dan beragam beragam kemampuan maka bagi kita yang punya kapasitas bekerja tengku dengan yadi artinya dengan kebijakan Nah, jadi ya pemerintah, pemerintah punya kebijakan, punya, kemampuan untuk membuat aturan. Kemudian di pemerintahnya, di Kenyan punya kebijakan membuat aturan, punya tentara. Jadi mereka lah yang memang sepatutnya melakukan kebijakan ini dengan biadihi ya. Sedangkan di Gedenyo yang punya kekuatan tempu, di Gedenyo yang guru punya kekuatan tak, pernah anak min. Nyo dia wakro tu baik, ikuti hal-hal laganya maka nyu ada kewajiban ke dia yaitu nih yang menang sedangkan menjadi kita nyuhan mampu dong untuk memberikan uh, arahan uh, dengan lisan Tuhan mampu kemudian punya kekuatan ya tidak ada maka dikitnya cukup membencinya saja ya seperti itu dan yang keempat belasnya bermain-main seperti rubab dan kecapi dan biola dan serunai dan barang sebagainya jadi yang kebetulan uh, di antara hal yang mengundang bala adalah membiasakan dengan alat-alat lahwen. Alat-alat lahwen adalah alat-alat yang memang nyan alat untuk gemain-main. Alat musik yang alat musiknya sebagai alat main-main. Jadi contoh amanya uh, alat musiknya di kitanya lalai dengan rubab yang menjadi layar bisa dilihat contoh rubab. Contoh rubabnya memang hana bagedanya dong gua. Ah. Ya, rubamnya sebagai sebuah alat musik. Adapun kecapi, kecapi dan biola. Artinya rumah kecapi dan biolanya nyo merupakan jenis daripada alat-alat musik. Artinya membiasakan dan pelaloro dedayo dengan alat-alat musik nyo termasuk daripada hal yang mengundang mengundang bala. Ya benar. Adapun punya jino lah. Ha, jino kan salah satu tanda anak muda yang berharu, yang Nah gitar badarau. Melalawang gitar aku ingat. Gitar bahagian daripada alat lahwin Maka tak melalawang gitar yang termasuk bahagian daripada mengundang malah Allah. Dan kelima belas telah melaknatkan akan kesalahan umat ini oleh awalnya maka nantilah oleh kamu pada ketika itu akan kedatangan bala yang serih atau ditinggalkan di dalam bumi atau dirubahkan rupa seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Artinya ketika hal-hal mungkar yang kali disebutkan sanyo limang boh hal-hal mungkar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan lagi katanya maka Allah Subhanahu wa taala akan bukti bala kegedanyo yang balanya baik balanya yaitu na ino di bumo atau ketika gedanyo mantan hudid Maka termasuk bala deku yang tak rempak deku mungkin menyaga tanya yang di Aceh mentang ringan nah bala tsunami, nak bala konflik ya. nak bala orangnya red marut dunia deku ekonomi orangnya hana stabil. Ingat beda pikir dia nyo, hana stabil ekonominya hanya sebatas karena faktor inflasi deku. Dia katanya mungkin berfikir biasa mentang konyo oh, karena faktor inflasi you know. Karena faktor ekonomi dunia maka jadi murat mari deku apalagi pertalite dia kena eh deku kan. Eh, tidak ada gunanya adalah bahagian daripada ujian Allah bahagian daripada bala yang ditimpakan kepada gedanyo karena faktor kesalahan gedanyo maka oleh karenanya anda ingat ketika gedanyo bisa uh, meninggalkan hal-hal yang mengundang bala Allah maka baldatun taibatun warabbul ghafur yang Allah janjikan dalam Al-Qur'annya pasti yang diberikan kepada gedanyo Dan bahkan termasuk di antara bala yang sangat pedih adalah ketika katanya wah kepada Allah akan berubah muka tu lagi muka anjing, lagi akan berubah muka ada lagi muka asai ataupun muka abu ini guna Allah Pakar adalah sebagai bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai mungkin menyedi katanya umat manusia jino kalian berdoa dia melihat Rasulullah supaya baik sampai ujian merubah bentuk katanya dari bentuk manusia ke dalam Eh, ke dalam bentuk anjing ataupun babi tersebut tidak dinampakkan oleh Allah di dunia adengku. Tapi apakah hal ini tidak dinampakkan di dalam martah adengku? Maka jika memang menu yang dipegang oleh Rasulullah maka tentunya di dalam alam barzahlah Allah Subhanahu wa taala akan berupa muka-muka orang yang melakukan lima belah kemungkaran tersebut dalam bentuk rupa anjing ataupun rupa apa? rupa babi. Ini suatu tambah pula, maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya istri di dalam cemburuan yang pertengahan, yaitu sekira-kira jangan diberikan akan istrinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang hilat. Dan jangan diberikan seorang laki-laki yang hilat masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia serta istrinya itu. Dan jangan pula diberi berpandang-pandangan dengan yang tersebut itu maka seyogyanya dan sepatutnya ada bagi suaminya itu marah cemburuan karena wajib memeliharakan ahlinya daripada dijahati oleh orang orang lain jadi dengku termasuklah tambih artinya peringatan yang disampaikan oleh kepada gedenya hendaknya seorang uh, suami suami yang baik itu adalah yang memiliki rasa cemburu ya seorang suami yang baik itu adalah seorang suami yang memiliki rasa cemburu terhadap terhadap uh, istrinya. Ya, Jadi kadangkala -kadang, uh, eh, cemburu itu baik minggu. Ya. Cemburu itu baik karena bahkan dalam syariat geguna cemburu tunggu. Jadi menya dalam hubungan keluarga dengan hana rasa cemburu baik di yang berpikir ketika hana rasa cemburu oma ku bere habit hana cemburu-cemburu kamu dalam rumah tangga yang menandai bayang eh? jadi menya memang menanda bayang ku hana cemburunya enggak katalah ada dengo karena seorang suami yang baik itu adalah suami yang cemburu terhadap istrinya istri yang baik itu adalah yang cemburu terhadap suaminya karena kena dikendi awak dino kan cemburu itu tanda sayang nengku jadi apa maknanya jadi disampaikan oleh musannif yang bahwa hendaknya seorang suami punya rasa cemburu terhadap istrinya jika si istrinya tersebut uh, dipegah abang agam lain hmm? memang telefon, orang ada dengar tu kat orang agam hmm? di chat dengan orang agam wajar cemburu tu cuma tetap yang disampaikan di sini adalah cemburu yang pertengahan bukan cemburu buta kalau cemburu buta yang tahan juga tengok nah, ha. tapi cemburu itu wajar wajar katanya nggak sawa bunukan sawa telepon yang menan kan ngan sawa nukan apa sawa jame ini wajar kan adanya di seorang istri pun be be langsung ngegas langsung boleh ron hana hana ya temannya ya, ya tidak perlu demikian karena memang sebenarnya seorang suami ketika memang cemburu ketika mempertanyakan siapa ataupun bagaimana yang sebenarnya adalah sebagai warning bahwa si suami tersebut benar-benar sayang, benar-benar cinta terhadap keluarganya dan cintanya adalah karena karena Allah. Tengok. Jadi cemburu tidak membiarkan si istri dia itu berbicara dengan lawan jenis yang makna laki-laki yang halal adalah e, yaitu berbicara dengan lawan jenis yang yang lawan jenis tersebut adalah bukan bukan mahramnya. Ya, benar. bahkan tidak mengizinkan seorang laki-laki yang ajnabi untuk masuk ke rumah tanpa tanpa ada si si suami di rumah. Ya, artinya metek dina urang jak menjami yang rumah yang ketika tidak diizinkan oleh suaminya be nabi tama urung lain. Ya, ketika suami dia kerja be nabi tama urung lain rumah. Nyo ya, be tak pegah dia katanya Allah dro namanya terlalu tak. Tidak demikian dengku. Karena sebenarnya wujud cinta seorang suaminya sebenarnya adalah dia cemburu melihat istrinya harus uh, uh, jame yang harusnya yang pertimang jame itu suami itu masa orang inang digayan pria gepertimang jame orang agam nyamanan kemudian uh, hendaknya seorang suami melarang istrinya untuk uh, berpandang-pandangan dengan dengan lelaki yang lawan jenis karena ini adalah bahagian daripada cemburu-cemburu sunnah nengku. Eh, bahkan banyak cemburu yang lagi nyo dengku yang bisa eh, yang yang lagi nyo bisa membawa ki rumah tangga gede menjadi lebih lebih erat, lebih sayang nengku antara suami dan suami dan istri. Nah dari kerja ada di gede sendiri kan merasakan demikian kan. Eh, kecuali bagi kitanya yang memang tidak bisa membedakan lagi mana yang baik mana yang salah hingga seolah-olah yang baik seolah-olah salah yang salah seolah-olah bagi dunia itu yang yang baik sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sendiri mengatakan ini la gayurun wa ma min imriin la yugaru illa mangkusul kalab ini ingat aku ini kunci kenapa uh, cemburu dalam rumah tangga itu baik ya ada sebuah hadis, artinya nah hadis tentang cemburu. Ini cemburu, suami cemburu kepada kepada kepada perumuh, perumuh cemburu kepada kepada suami. Itu bukan tidak ada sebab. Karena memang Rasulullah memberikan uh, royalti ya, memberikan royalti bahwa kenapa cemburu itu harus. Nah, bagaimana Rasulullah mengatakan ini gayur itu kata Rasul bahwa sungguhnya aku itu pencemburu kata Rasul dan tiada daripada seorang yang tiada cemburuan melainkan berpaling ke hatinya. Rasulullah sendiri kebengah Rasulullahnya adalah seidro manusia yang memiliki sifat cemburu. Maka seandainya dia sudah berkeluarga tapi dia tidak bisa cemburu terhadap tingkah laku pasangannya di luar kendali syariat, maka Rasulullah mengatakan sungguh urungnya menyahanale cemburu terhadap hal-hal lainnya manqusul kalam nyo ati hana ini barakallah kembali ati sama dengan diketanya kan berpikir dengan hati yang baik maka ketika hal yang baik tidak bisa kita sering, yang harusnya kita cemburu kita nggak ada cemburu ya suami kita nyo kam layak pasangan lain anak cemburu kita nyo alah bamenan gaya tiga mengeja nyan dengku mangkusul kalah nyati kita nyo anak betul ini yang kaji dia coba. ba doktor spesialis tu ha? spesialis hati tu pay merno ilmu tasawuf tauhid buka pekat hati kau masalah yang mana maka orangnya ajar ketika menjadi kele, na orang mungkin dicibir tunggu Allah itu anak Allah itu anak pihnya pih cemburu uragam kerja aju ha? jadi uh, hajat menang Karena memang cemburu itu di, diberikan legalitas Rasulullah untuk cemburu. Maka ketika dia katanya di urinang nunggu menjadi cemburu di uragam uh, haigum kawin lain. Tapi ingat, ini kok oleh tengah bahawa persoalan uragam gem kawin lain rida bahawa adalah takdir Allah. Tapi memang karena bukan karena hal yang dibolehkan dengan kamu lagi dekat dekat urinang tanpa hal yang dibolehkan di syariah wajar dicemburui di urinang. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya Allah Taala itu cemburu dan orang yang mukmin pun cemburu dan cemburunya Allah itu bahwa mendatangi oleh seorang laki-laki akan orang yang diharamkan oleh Allah atasnya. Bahkan cemburunya bukan hanya sifat manusia. Artinya tentunya sifat cemburunya Allahnya berbeda dengan cemburu manusia. Karena mukhalafatuhu lil hawadis sungguh sifat wajib Allah. Mbak Allah na cemburu, tapi kan lagi cemburu buat manusia tunggu. Cemburu Allah mana ni pernah Allah Taala hana senang yang mana cemburu. Karena makna dia cemburu kan kan hana tenang yang mana cemburu. Jadi makna cemburu Allah kan Allah Taala na sifat hana senang ketika na urang yang digenyan gelakukan hal-hal yang hana rida Allah tunggu. Jadi Allah juga punya sifat cemburu kepada orang mukmin, kepada uh, hambanya yang dia itu mendatangi terhadap orang-orang yang diharamkan oleh Allah. Jadi di urang yang hana halia dengan gemdina cemburu ke Allah. Apa makna cemburu Allah di sini? Allah Taala marah terhadap orang yang diganyan bukan dengan pasangan yang halal. Ini makna cemburu Allah. Maknanya apa tak? Ketika digetanya orang agam marah tu pasangan getanya orang dijak dengan orang agam lain, marah tu kita getanya dipegang abang orang agam lain, marah tu urina getanya dilayani syed dengan orang orang agam lain. Apalagi dipubut hal-hal yang hana nerida oleh Allah dengan orang agam yang lain, maka wajar. Allah sendiri juga uh, uh, marah ketika orang hamba ne melakukan hal demikian. Ketahui olehmu cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia karena memeliharakan akan kejahatan yang datang akan istrinya tetapi jangan sangat terlebih cemburunya yang tiada patut pada adat sekira-kira jadi jahat sangka akan istrinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia maka yang demikian itu ditegah dan dibenci pula oleh syarak jadi tunggu, ketika memang uh, legalitas uh, boleh untuk bercemburu, apakah ketika cemburu ini boleh dan kujit lagi galak-galak gini yang Tengku bobo beo ke cemburu, beo-beo ke, ke, ke, ke marah? Tidak demikian. Artinya cemburu itu boleh ketika memang ada indikasi ada hal yang boleh cemburu. Tak kalian ke perubahan sikap, tak kalian urina katanya ke melain-melain takalal into udanyo kamlai mlaen dengan kamlai tasama gedubi urua kamlai na tanda-tanda nyo sang kamlai pedi yang ngururi nang lain ya artinya wajar dicemburui dengo artinya ketika ada sebab yang boleh cemburu karena memang dengan cemburunya akan mampu menegah pasangan kita yang daripada melakukan hal-hal yang yang tercela tetapi cemburu ini ada batasnya artinya tidak ber berlebihan. b sampai gara-gara cemburu, digedanya memiliki syahwat sangka bahwa pasangan gedenya sudah melakukan hal-hal yang yang senonoh. Jadi <clears throat> cemburu hanya sebatas cemburu. Jadi ketika ada perasaan digedanya hana tanyakan punya puakan. b sampai digedanya tak biasakan punya di digenyan kapulan, digenyan cit kapulin. Perumuh lun cika pulin, dintu lun cika pulan, tidak demikian. Jadi tetap dalam dalam tataran yang yang masih dibolehkan. Artinya ketika na medmed hati dis katanya, nya peken, menya memangkan, alhamdulillah. Nya nya bahagian daripada cemburu yang yang dibolehkan dengo. Karena memang ketika cemburunya secara berlebihan, Rasulullah juga pernah berpesan Nabi inna minal ghirati yabghaduhu yabghaduhallahu ta'ala wa huwa ghiratur rajuli ala ahlihi min ghairi sabab Artinya bahwa sungguhnya setengah daripada cemburu itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah yaitu cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya tanpa sebab yang yang dibolehkan. Artinya Eh, ketika uh, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu pencemburu, uh, apakah gedenya lantas bisa cemburu semau gedenya? yang oh, tidak juga. Artinya cemburu itu tetap dalam tataran yang boleh. Jadi tentunya tataran yang boleh adalah untuk memproteksi keluarga gedenya tidak melakukan hal-hal yang tidak yang tidak baik. Tapi bek kebelasan dengku, bek becu-becu dengku. Ita mengset telkomsel mentang gedenya ka, jangan sawa ka. Pernah telkomsel telpon benar kan? Artinya be be terlalu datar nah. Be su di cie milua yang kita mau pihak kerja tu umnya dengan so agak agak hebat. Hei di cie milua macam baru dia agak hidio yang semua kan? Ya, artinya nah hal-hal yang yang hanya si yang benar karena menyekat terlalu yang aku gak kena cemburu buta nak aku. Tadi kita kata maklum aku cemburu buta hanya hanagat kan? artinya hal yang mendasari cemburunya baik karena anak umpah maksudnya dan demikian lagi jangan sangat memperiksai dan mengingati akan kejahatan isinya itu dan akan kecemburuan karena yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullah bermula jalan yang mengatakan yakni melepaskan jalan yang mengatakan, yakni melepaskan daripada cemburuan itu bahwa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki dan perempuan jangan diberi keluar kepalanya sekalian dan ah, oke okay. kemudian termasuklah hal yang yang tidak dibolehkan. Artinya ketika cemburu itu boleh, jadi cemburu itu harus ada ada batasnya. Kemudian be berat berat hatu, karena wadika cemburu berat kan karuh diperiksa pupu yang na kan? Ya mana pupu pupu yang na dengu nyo pula nyo puli nyo ngenso puno pak najo puno puno pakai si pulen yang wa are on ha kan macam macam lah kan. Artinya uh, jika terlalu over protective nunggu nya lah rumah tangga hanya jadi nya kan sering nunggu di kedai nyo kadang kala berpikir ketika over protective oma nyo lun gak aku jaga perumah lun ah, di uragam berpikir menan oma lun dumpa juga jaga hanjit meno hanjit mendi tapi tu hanjit tu hingga urinang pun lagi lam bukan ah, lagi lam kerengkeng ah, hanjit nunggu over protective hanjit si tapi memproteksi daripada hal-hal yang menjerumuskan kepada maksiatnya wajib. Ya, mana artinya over tidak boleh tapi memproteksi daripada hal-hal yang jatuh kepada maksiatnya wah, ya wajib. Ya, Kemudian uh, setelah tidak boleh uh, terlalu memproteksi secara berlebihan, kemudian mengatai terhadap kejahatan isinya juga tidak boleh. Artinya umum menyinyir, ya, nah, nyek-nyek, nah, ya, Donna si, si pulan, Donna si pulen, Donna si sabi lah masih, Donna sabi sabi lah hubungi si pulan, Donna ane chat dengan si pulen. Ha, mana. Artinya uh, e, mengulang-ulang, nyinyir lah bahasa Arabnya, menyinyir dengan terhadap kejahatan ya juga tidak boh, tidak boleh. Kemudian uh, e, menyemuru Imam Al Ghazali ini begah uh, kiban cara dengan uh, kiban cara yang bisa membuat perakun supaya cemburunya tidak berlebihan artinya apa supaya tidak muncul kecemburuan kibat cara muncul kecemburuan artinya putuskan potensi yang menyebabkan cemburu jadi Imam Al Ghazali memberikan uh, jalan uh, bagaimana dalam rumah tangganya supaya tidak saling cemburu mencemburui itu gimana cara cara yang pertama adalah uh, pasang pengaman di rumah pegah maurina menyena jamnya yang agam di luar artinya tidak melayani tamu yang bukan mahram di di rumah yang berlain karena biar tadi kan jid ke masalah karena ada terimang jamnya kadangkala di urinangnya gerimang jamnya jamnya gede gerimang jamnya jamnya suami gitu karena terlalu good terhadap jamnya karena kagak anggap di suami kayaknya saudara kayak duanya hingga diterima ngayu yudu yang sebenarnya adalah jalan menuju kepada hal-hal yang hanagat rumah tangga ya benar jadi punya pesan Imam Al Ghazali hal-hal demikian sepatutnya uh, seorang seorang suami ge, ge proteksi halangin mulai adanya pengah aja nyona bunda nyonya umi nyona uh, eh, maknanya menyetegi na jamai yang agama walaupun kadang-kadang kurir nunggu ya jadi yang muka muka online nunggu walaupun yang kurir online nunggu yang urusan dengan eh dua nunggu baik kena udah lama termasuk halnya bagian daripada menghindari potensi tuh rumah lah rumah tangga nunggu Kemudian yang kedua adalah setelah memproteksi tidak masuk tamu laki-laki ke rumah adalah si perempuan tidak keluar daripada rumah yang dua boh dengku. Ketika dua bohnya bisa diterapkan dalam rumah tangga, insya Allah dengku potensinya akan berkurang. Hanya pada saat ne susun kitabnya dengku. Menjini untuk pengah dengku, lendubit hana luar rumah. Man udip jarang dengan chat. Maka termasuk daripada menghindari urina baik dubit luar rumah adalah tidak melayani chat dengku. Eh, hai mai no, la kitab ni hana gebegah bet la chat tu. Hai kena pada saat ni hana hana perlu gebegah hatanya kan. Ya. maka termasuk jino eh, pemaknaan daripada urinal tidak mengeluarkan kepalanya tidak mengeluarkan kepalanya sekalian termasuk aku kudu bit oleh jino yang ke tunggu pederau tunggu update foto tunggu pasang senep hmm? pasang senep pedih gambar tunggu mengaitkan lingan tunggu Ingin bahagian daripada hal-hal yang membuat tuhmah yang melahirkan cemburu yang hanaget. Maka ketika suami dengu dipingat getanyong, dipingat ya suami. maka bersyukurlah hai urina ketika na suami urung yang protek terhadap hal-hal lainnya. Yang hanagekeun overprotective no. Pakan yang bahagian daripada protektif yang wajib. Yan, dan adalah beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempatkan menyempitkan segala lubang jendela dan segala lubang pagar rumahnya supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki. Ya, menan. Bahkan uh, termasuk proteksi urinang nengku kubek gedu uluar rumah nengku punya mata sahabat zaman nebegali musannaf yang bahwa sahabat dia men yang termasuk ligatnya pagi rumah gupu but ruang tu, artinya bersempit pagi ya bintih rumah berubut jarak bintih tu, artinya apa tra supaya bek deh pandangan dari dalam luar supaya diurina hana dia amlale dengan orang yang nama jalan nya cara supaya bek terikat diurina dengan orang yang di luar rumah ini eh, cara dengku yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Maka mungkin jino dengku cara aji hajinya ke. Zamannya kan zaman milenial kan. Zaman TikTok kan. Zaman yang memang orang update status. Zaman orang yang update foto dengku. Bahkan bisa edit-edit foto. Kan termasuk ketika suami kita dengku diperingat. Ah, untuk dikitanya, back sering kata posting gambar rawa nyamanan. Makanya bahagian daripada mengamalkan apa yang sudah dipraktekkan oleh para para sahabat Rasulullah. Hai menya aurang awal tunggu di jendela tunggu menya dino yang ke bek sering update bak senep. Ya menan. Jadi jika pun harus tak update tunggu usahakan yang tak update nya dikitnya tertutup orang. Ya menan. Kalau bisa pun harus tak update tunggu kadang-kadang ada tuntutan kerja yang mesti benar tak update tunggu. hmm? bututup aurat kemudian baik sampai menimbulkan tuhmah yang menam yang harus lengku dan telah melihat oleh Muaz bin Jabal itu akan istrinya menilik daripada jendela rumahnya maka memalu ia akan istrinya itu dan melihat ia akan istrinya memberi kepada hamba laki-laki akan buah tufah yang telah memanggang ia akan setengah ya, jadi pernah nya bagaimana reaksi seorang sahabat ketika melihat perumoh digenya gekalan gekalan perumoh ge dengan gepegah habar dengan orang ragam di luar gede tengku gede tengku mu bin jamal gede perumoh ha gehei perumoh ngagak-gak gepegah hai nya bekle kasibnya hai tengku jawab dengan Allah mana lah kira-kira tengku apa yang dilakukan oleh mual bin jabal ketika melihat rumah ke digaknya gepegah haba gekalan ada orang luar rumah. Kemudian pernah gekalan perumah ge gebi sapoh boh kaya uh, kepada orang yang yang kepada hamba sahaya yang nak di luar rumah. Gebi nyan pun gepingan nyan adalah orang agam. Karena ada lamit yang agam nyan juga orang agam. Artinya hal demikian juga di di, di dilakukan hal uh, ge, gebatasi tentu. gue batasi yaitu di Le eh, Muaz bin Jabal terhadap hal-hal yang yang demikian. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah, Dan kata Hasan Basri rahimahullah taala, adakah kamu tinggalkan yakni bayarkan akan perempuan kamu itu bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan niscaya menjatuhkan Allah Taala akan seorang yang tiada cemburunya. Nebengah le Imam Hasan Al-Basri dengu Jadi ne pegah le Imam Hasan Al Basri. Ne tanyang le Imam artinya sebagai sebuah runungan, Hmm. Yakni uh, berikan akan perempuan kamu bersesak-sesak dengan laki-laki yang banyak dalam pekan. Artinya peik riba de gedanya uragam gedanya. Apakah riba de gedanya uragam nyete kedi perumoh gedanya dengkulang kawan? perumah ketanya yang inangnya dengku sajian dengan orang agam ramai-ramai dengku kerja obat Pula Pui ketanya merasa nyaman hal-hal lagi nyan yang punya di hal pasti. Ingat, menya di nyawa nyaman tak takkanlah nuri kita nyawa dengan sajian orang agam. Uh, nyaman ni kita nyo takalah nuri nang kita nyo dengku sajian saja uragam uragam ni kita nyo hana rasa weh weh dengku uri geja ajuh yang geja uri nang geja ukude geja agi yang galak urina ngejauh pasal lagi yang galak dikitanya hana rasa awih urang bacun ingat menyenyan kata pebiya tengku maka Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan bala kepada kitanya putra akan na urang yang akan di dipubut yang hanaga tengku ha? ha akan na urang yang yang hanaga ni yang tengku urina ngedayo maka nyan kenyan tengku daripada awal awal masalah ngedayo tengku oh. ya nyo ko kemungkin eh no waile ah, nyo ko bulan pi ka adzan ro nyo ka awai adzan bacu dah ah, yang mungkin untuk pertemuan yang akan datang nyo tak awali pengajian lebih lebih awal ya Uh, karena lebihnya kalau lebih awal azan nah, yang terbicarakan lah kan oh, padu nah pertanyaan di grup Eh, daripada uh, salah satu penanya seorang suami yang baik adalah suami yang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya begitu juga istri cemburu yang pertengahan artinya bukan cemburu buta eh. ya benar jadi ketika memang dalam rumah tangga bisa menjaga bisa bisa menjaga uh, rumah tangga di kita nyobek saling cemburu maka sebetulnya kenyanlah yang yang lebih ke artinya cemburu yang sepatutnya dan memang tidak tidak berlebihan ya benar mungkin nyo kemendang lah uh, untuk pengajian kita nyo nih pak uronyo mudah-mudahan bermanfaat yang lalu buka sesi tanya jawab untuk uronyo dulu karena kebetulan memang ke ke asar kan ya insyaallah uh, eh, pengajian kita menunjukkan di pertemuan yang akan datang Ah, lebih dan kurang dan dua lagi maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh